بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني وأسكم الله جميعا اقرأ يا أخوانا أياما سيق سيقرأ القدرة عليه طيب apa natijah al-hudub ya ikhwan? Hasil adanya mudah marah ya kepada temannya Leni. Ini akan melahirkan akan menghasilkan apa? Samsul kalau sering marah, bagaimana akibatnya? Hmm? Apa Hasan? Ulang. Eh? Akan melahirkan iri dengki. Ini ya. Jadi akan muncul penyakit hakat ialah hasad terhadap temannya ketika dia senangnya marah sedikit marah sedikit marah maka akan terjangkiti penyakit iri dengki dan ini cukup berbahaya jadi kalau kena apa teman kita ada rezeki nggak senang terhadapnya teman kita pinter, ya, cepat hafalannya, nggak senang. Nah, ini adalah hasad. Nah, ketika dia mudah marah akan membawa penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi sebaliknya ketika dia bisa menahan amarah sebagaimana para ulama menjelaskan ini akan timbul sebaliknya Nah, bisa menahan amarah. Ini orang yang kuat yang sebenarnya akan muncul sifat ta'ani. Muncul sifat ta'ani. Hati-hati. Ketika dia bisa menahan amarah. Dan juga akan muncul sifat yakni al-af pemaaf. Tidak pendendam. Ini ya, adanya sifat dia bisa menguasai amarahnya akan muncul sifat dia yaitu pemaaf bukan pendendam ini dan juga sabar dan sebagainya dari akhlak-akhlak yang baik ketika dia bisa menahan amarah sehingga beliau menasihatkan la ketub la ketub berkali-kali kepada seorang laki-laki yang meminta untuk dinasehati untuk diwasiati. Maka beliau memberikan wasiat, jangan kalian marah, jangan kalian marah ya, demikian. Ini diantara faedah ketika dia bisa menahan amarah akan muncul berbagai macam sifat-sifat yang terpuji. Tapi ketika dia nggak bisa menahan amarah akan muncul sifat yang sebaliknya. Kemudian waruwina anal iblisa la'anahullahu badali Musa alaihi salatu wasalam dan riwayatkan kepada kami bahwasanya iblis yang mana Allah melaknatinya kepadanya kepada iblis dia menampakkan kepada Musa alaihi alaihissalam nah pada Nabi Musa yang kemarin ya yakni Dzulkarnain bertemu dengan malaikat meminta sebuah ilmu, diajari sebuah ilmu untuk bertambah imannya, untuk yakin, bertambah keyakinannya. Maka malaikat tersebut mengajarkan kepada Dulkornen untuk apa? yakni untuk jangan marah. Ini. Dan juga di sana diriwayatkan kepada kami iblis ya itu menampakkan pada Musa alaihi wasallam ini. Fakola maka dia mengatakan ya Musa. Ini ucapan iblis. Ya Musa, iyaka wal hiddah. Wahai Musa, iyaka wal hiddah. Ini iya ya iya ka, ini dalam bahasa Arab namanya jumlah ya jumlah tahdiriyah jumlah tahdiriyah. Nah, tahdir ya ihdar artinya ihdar wala hiddah adapun wa al wawu di sini adalah enam ada yang mengatakan wawu al ataf ada yang mengatakan wawu al ma'iyah ada dua ya imma wawu ma'iyah atau wawu al ataf jadi artinya apa ya Musa hati-hati kalian bersama adanya sifat khiddah sifat marah Nah, sifat yang keras kepala, mudah marah. Ini apa? Ditahdir sama iblis. Fa ini al abu birrojuli al hadid. Sesungguhnya saya mempermainkan seorang laki-laki yang dia punya sifat marah keras sebagaimana yal Abu sibyanu bil Kuroh, sebagaimana anak kecil memainkan bolanya dengan tendangan yang keras. Nah ini ini anak kecil ketika bermain bola atau mungkin kalian bermain bola dengan tendangan yang keras. Wa iya kawan nisa dan juga hati-hati kalian wahai Musa dengan wanita bersama adanya wanita bersama kalian wahai Musa Naam. Fa inni lam ansab fakhun qattu asbatu fi nafsi. Sesungguhnya saya tidaklah menancapkan perangkap sama sekali yang lebih asbat, yang lebih kokoh, nah, lebih mantap pada diri saya dibanding min fadjin ansabuhu bimra'atin daripada perangkap yang saya tancapkan dengan seseorang perempuan. Nah ini. Jadi perangkap-perangkap syaitan yang kokoh, yang kuat, yang asbat adalah adanya sebuah perempuan. Nah, untuk menggoda Bani Adam, untuk menyesatkan, untuk menggelincirkan Bani Adam. Ini kata iblis kepada Musa. Wa iyyaka wasuh dan juga hati-hati engkau wahai Musa dengan sifat suh, bahil. Nah ini. Di sana ada lafat ya, suh ada lafat ba kholam. Bahil. Sahin suh juga bahil dan suh di sini lebih dasar ya. Lebih jelek lagi daripada bahil. Kalau ba kholam bahil dia itu orang yang dia nggak mau menginfakkan hartanya ke jalan Allah Taala ketika dia telah sampai kewajibannya untuk menzakati hartanya. Nah, adapun suh juga makna bahil tapi mengandung ada tambahan nilai itu adanya tamak keinginan yang keras terhadap apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Nah ini, ini namanya suh. Lebih ngeri, lebih jasad, sudah bahil, nggak mau menzakati hartanya, ketika sudah sampai ke nisabnya, diiringi dalam hatinya masih masih terus kepengin apa yang ada di tangan manusia, nggak pernah puas. Ini namanya suh. Kalau bahil dengan ba kholam ini dia mencegah, nggak mau berinfak, nggak mau menzakati dengan hartanya ketika dia sudah sampai nisab. Ini saja. Tetapi kalau suh ada nilai yang lebih jelek, yakni apa tamak terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia. <clears throat> Fa inni ufsidu ala sahil ad-dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya saya merusak enam orang yang bahil dunianya dia dan juga akhiratnya dia. Nah ini, ini peringatan ya iblis kepada Nabi Musa alaihissalam bertemu ya memberikan tanbih tahdir untuk hati-hati dengan sifat marah enam dan hati-hati dengan perempuan ketika dia berkhulwat berdua-duaan nah ini dan juga hati-hati dengan penyakit bahil karena bahil ini akan merusak seseorang apakah dunianya apakah akhiratnya orang tersebut Wakana yukol dan juga dikatakan itakul hodoba takutlah engkau wahai Musa wahai manusia yakni kepada sifat marah fa innahu yusidul imana kama yusidul sabiru al asala maka sesungguhnya sifat marah tersebut itu akan merusak sebuah keimanan sebagian sebagaimana racun merusak madu ini madu dikasih racun, maka akan rusak madu tersebut. Akan berbahaya, akan membuat mati seorang tersebut ketika meminumnya. Demikian juga enam iman ini sangat berbahaya ketika manusia punya sifat-sifat amarah. Ini akan merusak imannya. Wal hadabu adul akli dan namanya marah itu adalah musuh musuhnya akal Nah, dia dia bisa berpikir jernih, dia bisa berpikir nah dengan hikmah, dengan ilmu, keputusannya di atas sebuah ilmu. Ini akal. Tapi ketika ada sifat marah, sudah hilang akalnya hilang, nggak terkontrol dengan dikuasai oleh sifat marah tersebut. <clears throat> Sehingga di sini wahaqiqatul hodabi dan hakikat sebuah amarah kata beliau adalah hulyanul damil kolbi li talabil intikom. Pengertian atau hakikat sebuah amarah itu adalah yani hulyan yani bergejolaknya umepnya darah hati. Nah, ini hati ya, sebuah darah sedang umep. Litalabil intikom untuk melampiaskan, untuk mencari melampiaskan yakni kemarahannya. Kemana akan diarahkan? Fa mata hudibal insanu sarat narul hudabi sawarona yakli bihi adamul qalbi. Maka kapan saja manusia dia marah, enam, maka nisaya ia ini akan berkobar api kemarahannya. Enam, dan juga akan menyala, akan umum darah hati orang tersebut. Dan ini hakikat sebuah marah. Jadi umumnya ya sebuah darah darah hati. Wayan yantasiru fil urub dan menyebarlah di dalam seluruh nadinya. Ini ketika memuncak kemarahannya, jadi darahnya lagi umum. Hatinya lagi bergejolak. Darahnya bergerak-bergerak sampai ke seluruh nadinya, sampai ke, ke seluruh yakni nadi-nadi yang ada di tangannya, yang ada di kepalanya, yang ada di kakinya sehingga bergetar seluruh tubuhnya. Wa yartafi'u ila a'alil badan dan akan meninggi ke seluruh badannya ini ya seluruh badannya kama yartafi'ul ma'u alladhi yakli fil kitri sebagaimana nam sebuah air yang meninggi yang dia umum ya yang berada dalam bejananya ketika kita masak air ya, dalam satu bejana dalam satu baskom nam lah ini akan dari bawah panas ya kemudian ke atas ke atas ke atas sampai rata keseluruhnya samping-sampingnya, tengah, atasnya dan sebagainya sampai mendidih. Nah, Demikian juga ketika dia marah. apa? Pusatnya dari hati. Nah, Akan menjalar, akan menyebar ke seluruh nadi-nadinya. Ke tangan, ya, ke kepala, ke kaki, terus merata. Sehingga walidalika yahmarul wajhu wal ainu wal basaratu. Oleh karena itu menjadilah wajahnya menjadi merah dan juga matanya menjadi merah dan juga kulit luarnya wal basarah ini kulit keluar apakah ya kulit yang di wajah pipi ya atau mungkin yang di tangannya. Nah ini, ini akan kemerah-merahan ketika marahnya lagi memuncak. Wa kullu dalika yahki launal marwarahu bin khumratil dam. Semua itu ya adalah mencerminkan warna apa-apa yang ada di belakangnya. Nah, di belakang kulit tersebut yaitu berupa merah darah. Ini ini kita punya kulit, ya, wajah kita ada kulitnya. Ketika marah, maka kelihatan warna kemerah merahan. Sebagaimana kamatah kesuzajah, sebagaimana yaitu cerminan apa sebagaimana cerminan sebuah kaca yang ditampakkan oleh sebuah kaca warna apa-apa yang ada di balik kaca tersebut. Nah, kita megang kaca misalnya di baliknya ada warna kuning atau merah atau hijau akan kelihatan. Nah, demikian juga ketika marah apa yang di balik kulit kita sebuah darah akan kelihatan kemerah merahan. Wa inna mayan yanbasitu dammu idza hodoba ala man dunahu aro qadrah alaihi. Dan sesungguhnya darah itu akan menurun ya kemerahan itu akan menurun ketika amarahnya telah dilampiaskan pada orang yang di bawahnya, orang yang ia hadapi. Dan juga akan merasa tenang atasnya ketika amarahnya sudah dilampiaskan. Marah, menguncang, Melampiaskan ke mungkin ke ya ini membanting apa gelas ya atau mukul seseorang dengan kemarahannya. Kalau ini sudah ter apa terpenuhi memukul atau membanting gelas pecah sudah. Ini akan menurun warna merah tersebut dan juga akan merasa lebih tenang dibanding yang tadi sebelum dia memecahkan gelas atau sebelum dia memukul seorang. Nah, kemudian fa hadabu Saudara mimman faqahu maka jika kemarahannya itu bersumber dari orang yang di atasnya bersumber dari orang yang di atasnya yang tingkatannya lebih dia lebih di atasnya mungkin kepada ustadz kita atau mungkin kepada seorang yang lebih tinggi kedudukannya wakana mahu ia suminal intikom dan bersama dia nah nggak bisa untuk melampiaskan kemarahannya apa yang terjadi kalau demikian, kalau dengan mungkin teman kita, mungkin dengan anak kita bisa melampiaskan kemarahannya. Tapi ketika dengan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, mungkin dengan Pak Lurah atau mungkin dengan Ustadz kita atau mungkin dengan orang-orang yang di atas kita, maka akibatnya tawal tawallada minhul minhun kibadil kibadul dam min dohiril jalti ila jawfil qalbi maka ini akan menimbulkan darinya yaitu inkibat mengerutnya sebuah darah. Kalau tadi ya ketika dengan orang yang setingkat, yang selevel akan darahnya akan muncrat, artinya jelas kemerah-merahannya. Tapi ketika yang dihadapi orang-orang yang di atasnya ini akan mengerut darahnya. Nah, min dohiril jildi dari baliknya kulit tersebut wajahnya ya sampai ke dalam hati ila jawfil qalbi sampai ke dalam hati maka yang muncul adalah fasoro hazanan maka orang ini akan menjadi orang yang bersedih hati sedih yang menahan mau marah nggak bisa ya karena orangnya nah enggak selevel dengan dia sudah ditahan akhirnya muncul rasa sedih walidalika yasfirru allanu dan oleh karena itu warnanya pun akan pucat ini wajahnya akan pucat Nah, berbeda ketika yang tadi yang di atas ini akan kemerah-merahan wajahnya. Tapi yang dihadapi ternyata orang-orang yang lebih di atasnya ini wajahnya menunjukkan rasa enam warna pusat kepusatan. Wa in kana al-hadbu ala nadirin dan jika kemarahannya yang bersumber dari orang yang nadir, yang selevel, yang sejerajat, maka yasukku fihi. Dia ragu di dalamnya untuk melampiaskan atau tidak. Maka tarot dada damu bina ingkibadil wan bisatin. Maka akan berubah-berubah darahnya. Antara inkibat yakni apa yang inkibat enaknya eh? antara mengerut ya dan inbisat yaitu menyebar meluap sampai kemerah-merahan nah ini ketika yang dihadapi orang yang selevel dia ingin melampiaskan atau tidak. Maka darahnya pun berubah-berubah. Payah payah miru, sferu, payah torib Maka terkadang warna merah muncul dan terkadang warna pucat muncul pada wajahnya. Al-muhim ya torib yaitu goncang, berubah-berubah warna pada wajah orang tersebut. Fal intiqamu huwa qutun kuatil quwwatil Maka sungguhnya yang membalas satu kemarahan, melampiaskan satu kemarahan itu adalah kutun, makanan yang empuk bagi kekuatan sebuah marah. Nah ini, ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Imam Alif tentang hakikat sebuah marah terhadap mungkin kita masing-masing ya pernah marah yang meluap. Bagaimana pas enggak dipraktekkan dalam keterangan beliau? Maka insya Allah ya kurang lebihnya sama apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan ketika kita marah, maka darahnya ya pada wajah kita itu akan yakni ke merah-merahan wajah kita. Ya karena itu adalah menunjukkan darah yang bersumber itu dari hatinya yang umap kemudian menjalar kepada seluruh tubuhnya sampai ke wajah, sampai ke kaki, sampai ke tangan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafadhalu hafizakumullah.